Mendakwahkan tauhid. Oleh karena itu, di sini kita selalu diingatkan untuk benar-benar mempelajari tauhid. Karena kita punya kewajiban tidak sekedar untuk memahaminya dan mengamalkannya bagi diri kita. Tetapi lebih dari itu, kita punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dan syarat asasi di dalam mendakwahkan tauhid adalah al-ilm. Ilmu. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, ilmu yang dibutuhkan seseorang di dalam mendakwahkan tauhid atau mendakwahkan Islam secara umum mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Dia harus yakin dan dia pastikan bahwa apa yang dia sampaikan berdasarkan dalil Al-Quran was Sunnah, berdasarkan ilmu yang sahih, dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian nggak cukup sampai di situ. Tetapi dia juga perlu ilmu yang kedua yaitu bagaimana cara dia menyampaikan. Bagaimana metode yang baik di dalam menyampaikan dan bagaimana dia membedakan orang-orang tertentu di dalam pemilihan metode dalam menyampaikan dakwah tersebut. Sebagaimana telah kita rinci dalam penjelasan pelajaran-pelajaran yang lalu. Kemudian yang ketiga, dia juga mesti tahu tentang keadaan orang-orang yang dia dakwahi. Sehingga dia mampu menyampaikan kepada mereka dengan bahasa yang lebih tepat dan juga dengan metode yang lebih pas. Inilah tiga macam ilmu yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang mendakwahkan tauhid. Maka di sini kita diingatkan kembali tentang pentingnya ilmu. Dan ilmu adalah syarat di dalam beramal. Sebagaimana kata al Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih beliau, babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi ilmu merupakan syarat. Tidak diterima amalan seseorang, apakah perkataan maupun perbuatan tanpa didasari oleh ilmu. Kenapa demikian? Karena amalan itu tidak akan diterima tanpa memenuhi dua syarat yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar bisa ikhlas? Dan bagaimana agar seorang bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka seorang memerlukan ilmu. Oleh karena itu, ilmu adalah kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dia adalah pembuka segala kebaikan dia adalah kunci untuk meraih kebahagiaan. Tidak akan mungkin seseorang meraih kebahagiaan tanpa ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama. Ini menunjukkan tidak akan mungkin seorang meraih kebaikan apapun tanpa memahami agama ini dengan baik. Oleh karena itu, tatkala seseorang diberikan anugerah untuk bisa bermajelis atau datang di majelis ilmu dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu wa din dan berusaha memahami agama ini, maka tidak diragukan lagi itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Makanya tatkala kita sudah hadir di majelis ilmu, hendaklah kita muliakan ilmu. Hendaklah kita hormati majelis ilmu. Dan itu termasuk tanda ketakwaan seseorang. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Sekali lagi saya tekankan, tatkala kita sudah hadir di majelis ilmu, kita duduk bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu, kita muliakan ilmu, kita hormati majelis ilmu, yaitu dengan mencurahkan perhatian dan mengerahkan segenap potensi kita di dalam menuntut ilmu, sehingga tidak ada lagi yang bermain-main atau berbicara sehingga dapat mengganggu kelancaran di dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita sekalian. Baik, kita akan masuk pada dalil yang ketiga di dalam bab ini. Dan ini adalah dalil yang terakhir. Qala rahimahullah walahuma an Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridhai beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar yaitu hari peperangan Khaybar la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh benar-benar aku akan berikan bendera yaitu bendera kepemimpinan perang pada besok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya wa yuhibbuhullahu wa rasuluh dan juga Allah dan Rasulnya mencintai dia. Yaftahullahu ala yadayhi Allah akan memenangkan peperangan ini dengan kepemimpinannya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Maka pada malam hari itu para sahabat melalui malam mereka dalam keadaan mereka larut dalam pembicaraan. Siapakah yang akan diberikan kepemimpinan dalam peperangan besok hari? Falamma asbahu, maka tatkala masuk waktu pagi, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersegera untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ta'ha. Setiap mereka berharap dialah yang akan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Faqala, lalu beliau bersabda, "Aina Ali bin Abi talibin Di mana Ali bin Abi Thalib. fakilah huwa yashtaki ainai. Maka dikatakan bahwa beliau sedang sakit kedua matanya. Farsalu ilaihi fa'utiya bihi. Maka mereka mengutus kepadanya orang untuk menjemputnya. Maka beliau pun didatangkan. Fabasaka fi ainaih. Wada'a Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya dan mendoakannya fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'un maka seketika itu juga dia sembuh seakan-akan tidak ada penyakit sebelumnya fa'atahu rayah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya bendera kepemimpinan perang tersebut waqal dan beliau bersabda unfud ala rislik majulah secara perlahan hatta tanzila bisahatihim sampai engkau tiba di halaman mereka. Summa da'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah di dalam Islam ini. Fawallahi fawallahi fawallahi maka demi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu dibanding unta merah. Qala yadukun ay yakhudun. Kata uh, penulis matan, yadukun maknanya adalah yakhudun yaitu tenggelam dalam pembicaraan tentang siapa yang berhak mendapatkan bendera tersebut. Baik. Inilah hadis yang cukup panjang dan di dalamnya terkandung banyak sekali pelajaran terkait dengan adab-adab seorang muslim di dalam jihad dan juga keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam. Iya. Kita akan menyebutkan atau membaca penjelasan Syekh Shalal Fauzan sebagaimana biasanya beliau membagi empat bagian. Yang pertama, makna kosakata termasuk penjelasan ringkas biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua, penjelasan global. Yang ketiga, penjelasan tentang kecocokan hadis dengan bab. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pelajaran-pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis ini. Baik. Bagian yang pertama, Qala Sahal bin Sa'ad sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Sahal bin Sa'ad beliau adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari dari kaum Ansar Al-Khazraji dari suku Khazraj As-Sa'idi nisbah beliau sahabiyun syahir seorang sahabat yang masyhur meninggal pada tahun 88 Hijriah dan ketika itu umur beliau telah mencapai 100 tahun atau telah melewati 100 tahun. Ini biografi ringkas sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Walahuma dan juga diriwayatkan oleh keduanya. Ayat al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima Maksudnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Yauma Khaybar, hari perang Khaybar, ay yauma hisari Khaybar sanata sab'in hijriyatan. Maksudnya hari peperangan atau hari pengepungan benteng Khaybar yaitu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menghadapi apa namanya pertahanan yang luar biasa dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi bani Nabir yang tinggal di Khaybar dan itu terjadi pada tahun 7 Hijriah sebelum perjanjian Al-Hudaybiyah. Iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam para sahabat ketika itu merasakan beban yang sangat besar di dalam memerangi mereka. Kuat orang-orang Yahudi ini. Sampai di hari Rasulullah SAW mengabarkan berita gembira bahwa besok mereka akan kalah. Dan pasukan Islam akan dimenangkan dengan dipimpin oleh seseorang yang Allah cinta kepada mereka dan mereka, kepadanya dan Allah dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya ar atau bendera alamul jaysh alladhi yarji'una ilaihi indal karri wal far. Dia adalah tanda pasukan. Bendera yang dimaksud di sini adalah tanda pasukan yang mereka selalu kembali kepadanya. Tatkala menyerang atau mundur. Iya. Jadi sebagai apa namanya? alat untuk komando bagi tentara. Yaftahullahu ala yadih. Allah memenangkan melalui kedua tangannya. Maksudnya melalui kepemimpinannya. Ikhbarun ala wajhil bisyarah bihusulil fath. Ini adalah pengabaran dalam bentuk mengabar, memberikan kabar gembira akan adanya kemenangan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan adanya kemenangan. Lailatahum mansubun ala zarfiyah. Lailatahum malam mereka ini mansub karena dia adalah zarfiyah menunjukkan tempat. Ayyuhum biraf'i ayyu ala bina li idafatiha wa hadfi sadri silatiha. Ayyuhum itu dengan dirofa ayunya karena dia hukumnya bina sebab diidafahkan dan dihapus awal silahnya. Dan ini penjelasan detailnya di dalam pelajaran bahasa Arab. Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib siapa dia? Huwa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah paman, afwan, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaujubnatihi dan suami anaknya Fatimah wal khalifatur rabi dan juga khalifah yang keempat min asbaqis sabiqin ilal Islam termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam bahkan beliau adalah anak muda yang pertama masuk Islam wa ahadul asyra al mubasysyirin bil jannah dan beliau adalah salah seorang dari sepuluh yang dijanjikan masuk surga. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Ini beliau sebutkan di sini di antara keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Iya. Keutamaan dari sisi nasab dan juga hubungan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menantu dan beliau sebagai khalifah kaum muslimin yang keempat termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dan juga termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Bagaimana meninggalnya beliau? Kutila beliau dibunuh pada tahun 40 Hijriah. Iya. Beliau dibunuh oleh siapa? Oleh seorang khawarij. Iya. Abdurrahman bin Muljim radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Yashtaki ainai. Beliau mengeluhkan kedua matanya. Aitu limanihi minar ramat. Yakni beliau mendapatkan penyakit mata karena ada semacam debu atau apa yang masuk kedua matanya sehingga beliau sakit pada hari tersebut. Ini dalam keadaan perang. Fabara'a Lalu beliau sembuh. Bi fathil ba. Baknya itu di fathah. Ala wazni dorabah. Seperti kata dorabah. Bara'a dorabah. Wajajuzu kasruha. Bisa juga di kasrah. Ala wazni alimah. Seperti kata alimah. Jadi bisa dibaca bari'a sama dengan alimah. Ay'ufiya afiyatan kamilatan. Maknanya adalah beliau sembuh dengan kesembuhan yang sempurna. A'tahu rayah dafa'aha ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepadanya. Unfus, apa makna unfus? Ai imdi liwajhik. Majulah ke depan ala rislik ala rizkika min ghairi ajalatin. Ala rislik maknanya adalah secara perlahan dengan penuh kelembutan tanpa tergesa-gesa. Bisa hatihim di halaman mereka, di finai ardihim, yakni halaman bumi mereka, wa maqaruba min husunihim dan mendekati benteng-benteng mereka. Ilal Islam kepada Islam, Islam itu maknanya adalah wahwal istislamu lillahi Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk kepadanya dengan ketaatan yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya wal khulusu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya inilah makna Islam secara hakiki berserah diri kepada Allah dengan tauhid yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan mengingkari penyembahan kepada selainnya. Wal inqiyadu betoah dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal khulusu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan, yaitu membenci perbuatan syirik dan juga berlepas diri dari para pengikut kesyirikan tersebut. Ini Islam dikatakan para ulama ini makna al-Islam dengan makna umum sehingga mencakup seluruh para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam dan para pengikut mereka. Iya. Adapun Islam dengan makna khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mencakup makna ini juga mencakup makna Islam secara khusus yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Andaikan seseorang sudah mentauhidkan Allah dari pengikut umat-umat terdahulu atau para nabi terdahulu dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian dia tidak mau masuk Islam maka dia bukan muslim lagi. Iya. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbirhum dan kabarkan kepada mereka yaitu tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam setelah mereka mentauhidkan Allah. Maknanya adalah ay annahum in ajabuka ilal Islam alladhi huwa tauhid. Kalau mereka sudah memenuhi dakwahmu atau ajakanmu kepada Islam yang merupakan tauhid, yakni dihajak untuk mentauhidkan Allah. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dzalik min haqqillah ta'ala fil Islam. Maka kabarkan setelah itu apa yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah di dalam Islam. Minas salati wazakati wasiyami والحج وغير ذلك. yaitu salat zakat puasa haji dan selain itu ini maksudnya jadi setelah mereka masuk Islam kabarkan hak Allah atas mereka dalam Islam apa hak Allah semua ibadah semua yang Allah perintahkan untuk diamalkan dan semua yang Allah larang untuk ditinggalkan. La an yahdi Allah kalau Allah memberikan hidayah ta'wili masdar mubtada khabaruhu khair. Ini takwilnya adalah masdar dan dia adalah mubtada, khabarnya adalah khair. Humrun na'am. Humrun na'am maknanya adalah ay al-ibil al-ibil al-humr. Al-ibil al-hamr. Uh, unta merah. Wahia anfasu amwalil Arab. Dan dia adalah harta orang Arab yang paling berharga. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tasbih umuril akhirah bi umuril dunya innama huwa litaqarrub ilal afham. Kata beliau, penyerupaan perkara akhirat dengan perkara dunia itu cuma sekedar pendekatan makna. Iya, agar kita lebih memahami. Sebab pada hakikatnya kata beliau, satu biji dari akhirat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Iya. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi maksudnya di sini bukan betul-betul sama, cuman untuk pendekatan makna. Betapa pahalanya sangat besar sekali. Apabila seseorang mendapatkan hidayah melalui dakwah yang kita sebarkan. Baik. Inilah makna kosakata dalam hadis. Kita masuk bagian berikutnya. Qala al-makna al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara global. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyara as-sahabah bintisar muslimin ala al-yahudi min al-ghad. Bahwasanya dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan kemenangan kaum muslimin atas kaum Yahudi pada besok hari. Ala yadi rajulin lahu fadilatun azimah. Dengan kepemimpinan seseorang yang memiliki keutamaan yang besar. Wa muwalatun lillah wali rasulih. Dan loyalitasnya kepada Allah serta kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Fastabshara sahabah lidzalik. Maka para sahabat senang dengan berita tersebut. Kullun yawaddu ay yakuna huwa dhalika rajul min hirsihim 'alal khair. Setiap mereka berkeinginan kuat. Semoga dialah orang yang dimaksud tersebut, yakni pemimpin pada peperangan besok hari. Dikarenakan semangat mereka terhadap kebaikan. Iya. Falamma zahabu alal mawid maka tatkala mereka mendatangi waktu yang sudah dijanjikan talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Ali padahal Ali nggak datang orang yang datang semuanya nggak ada yang dicari Ali yang tidak datang malah dicari wasadafa annahu lam yahdur dan bertepatan ketika itu Ali tidak hadir. Lima asah lima asabahu min maradi ainai. Sebab beliau terkena penyakit pada kedua matanya. Iya. Ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib itu manusia biasa. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam juga manusia biasa, tertimpa penyakit sebagaimana kita. Iya. Summa hadara Fatafala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Kemudian Ali hadir ketika beliau dijemput lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya min riqihi al mubarak dari ludahnya yang penuh berkah dan ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludah beliau keringat beliau darah beliau, bekas wuduk beliau, bekas mandi beliau, itu semuanya mengandung berkah. Dan itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis sisa wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperebutkan para sahabat. Namun setelah beliau meninggal kemudian Abu Bakar menggantikan para sahabat tidak ada yang berebutan apa namanya bekas-bekasnya Abu Bakar. Iya. Oleh karena itu kata Al-Hafiz Ibn Hajar, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkah yang seperti ini dari bekas-bekas seseorang itu hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau kita berebutan sisa minumnya Pak Kiai atau Pak Ustadz itu nggak ada berkahnya. Iya, nggak ada berkah secara khusus. Itu hanya khusus, ini hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana kalau misalkan ada bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini? Seperti bekas air wuduknya misalkan atau rambutnya mungkin iya atau apa saja apakah mengandung keberkahan iya mengandung berkah tapi siapa yang bisa menjamin benar nggak itu bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang bisa menjamin. Jangan-jangan bekas orang lain gitu. Baik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meludah dari ludahnya yang penuh berkah ke mata Ali, kemudian sembuh. Fazala ma yahissu bihi minal alam zawalan kamilan. Maka tiba-tiba sembuh beliau dari apa yang dari penyakit yang beliau derita hilang secara sempurna penyakit tersebut. Wasallamahu qiyadatal jais. Lalu beliau menyerahkan kepadanya kepemimpinan pasukan. Wa amarahu bil madiyyi ala wajhi. birifqin. Lalu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk maju ke depan secara perlahan. Hatta yaqruba min hisnil adu. Sampai beliau dekat ke benteng musuh fayatlubu minhumud dukhul fil Islam. Lalu hendaklah Ali mengajak mereka untuk masuk Islam. Fa'in ajabu. Maka apabila mereka menerima Islam, mau masuk Islam, akhbarahum bima yajibu alal muslim min faraid. Maka kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas setiap muslim dari kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan. Dan ini adalah uh, kewajiban setiap muslim. Apabila sudah masuk Islam, dia mesti menuntut ilmu. Harus tahu apa saja kewajibannya. Dan juga tidak dijelaskan dalam hadis ini, namun dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain bagaimana kalau mereka menolak. Bagaimana kalau mereka menolak? Maka kalau mereka menolak tidak mau masuk Islam, diberikan pilihan yang kedua, yaitu membayar jizyah. Membayar jizyah dan tunduk di bawah pemerintahan Islam. Iya. Ini pun maksudnya apa? Maksudnya supaya mereka melihat akhlak kaum muslimin. Mereka rasakan keadilan Islam. Bagaimana hidup di bawah naungan pemerintah muslim. Lalu kemudian diharapkan dengan itu mereka masuk Islam. Iya. Jadi ada kesempatan untuk mendakwahi mereka. Dan inilah tujuan jihad. Tujuan jihad itu rahmat. Bukan sekedar penghancuran dan mengirim orang ke neraka bukan. Justru sebaliknya, mengajak mereka masuk surga. Iya. Jadi, yang pertama ditawarkan Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, maka ditawarkan jizyah. Tapi kalau mau, maka orang yang mengajak ini harus tahu dia punya kewajiban juga untuk mengajari mereka bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa dan lain sebagainya. Jangan cuma ajak begitu saja kemudian ditinggalkan. Iya. Jadi kalau dia tidak mau, maka diberikan pilihan yang kedua. Dia membayar jizyah hidup di bawah pemerintahan Islam dan di masa dia hidup di bawah pemerintahan Islam, dia didakwahi. Terus didakwahi. Sampai dia mendapatkan hidayah. Iya. Kemudian kalau tidak mau juga pilihan yang kedua, barulah pilihan yang terakhir dengan terpaksa diperangi. Dikasih pilihan yang pertama nggak mau, yang kedua juga tidak mau, barulah yang ketiga diperangi. Iya. Maka dari sini kita ketahui apa yang dilakukan oleh teroris langsung mengebom orang-orang kafir, membunuh secara serampangan tanpa ada usaha mendakwahi mereka. Itu bukan jihad. Itu sudah pas namanya terorisme. Dan itu bukan jihad, tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada pelajaran bagi kita. Orang yang kafir ini tidak mau masuk Islam, dia masih diberikan pilihan yang kedua, tidak langsung diperangi. Beda dengan orang yang sudah masuk Islam, kemudian mau murtad. Dia nggak ada pilihan lagi. Kecuali pilihan untuk dibunuh. Kalau nggak taubat, dibunuh. Ya, dia nggak dikasih pilihan. Ya sudah kamu tetap kafir, kamu bayar jizyah. Tidak. Pilihannya hanya ada dua. Taubat, kembali masuk Islam, atau dibunuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Makanya kata para ulama, kalau kita mau ngajak orang masuk Islam, benar-benar dijelaskan kepadanya hakikat Islam. Konsekuensinya itu apa? Iya. Sebab kalau dia sudah masuk Islam, kemudian dia merasa tidak cocok, lalu dia mau keluar, hukumannya lebih berat dibanding dia dalam kondisi kafir asli. Dipahami ya? Jadi orang yang murtad itu lebih berat hukumannya dibanding yang kafir asli. Baik. Summa bayyana sallallahu alaihi wasallam li aliyin fadla da'wati ila Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keutamaan berdakwah kepada Allah. Apa yang akan beliau raih kalau beliau berdakwah kepada Allah. Wa anna da'iyata idza hasala ala yadayhi hidayatu rajulin wahidin fadzalika khairun lahu min anfasil anwalid dunyawiyah. Bahwasannya seorang dai, seorang yang mengajak kepada Islam, seorang yang mengajarkan kebaikan, mengajak kepada tauhid. Dan ini setiap muslim ya, Jangan ada gambaran di benak kita, saya bukan da'i, da'i itu ustad ya Da'i itu bisa ceramah. Da'i itu harus bisa tampil, tidak. Setiap muslim ini maksudnya. Setiap muslim punya kewajiban berdakwah. Dan dakwah itu tidak harus dengan berbicara panjang lebar di majelis, duduk di depan, tidak. Kita datangi satu orang per orang, kita sampaikan dakwah, Bahkan gak harus dengan kita bicara. Kita siapkan sebuah buku misalkan. Kita berikan hadiah kepadanya supaya dia mempelajari buku itu. Buku tentang tauhid itu sudah dakwah. Iya. Atau kita berikan hadiah sebuah kaset ceramah tentang tauhid, tentang Islam, tentang sunnah. Itu juga dakwah. Apalagi masya Allah di masa kita ini apa namanya banyak media ya banyak media-media untuk menyampaikan dakwah kita punya satu hadis atau satu ayat disertai faidahnya dari para ulama, kita sebarkan melalui SMS, melalui broadcast, melalui Facebook dan lain sebagainya, itu juga dakwah. Jadi jangan ada di dalam benak kita dakwah itu harus seorang ustadz, harus orang yang pintar ceramah dan lain sebagainya. Tidak. Setiap muslim wajib menyampaikan apa yang dia ketahui. Apa saja yang dia ketahui, tapi dengan syarat ya yaitu seperti yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, syarat utama dalam dakwah ikhlas dan ilmu. Dan mencakup tiga macam ilmu yang kita jelaskan di awal tadi. Baik. Maka kata Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Ali bin Abi Thalib, apabila seseorang mendapatkan hidayah melalui dakwah yang dilakukannya satu orang saja, itu lebih baik dibanding dia mendapatkan harta dunia yang paling berharga. Ya, perhatikan penafsiran Syekh. Anfasul amwal al Aduniawiyah. Onta merah itu maksudnya di sini bukan onta merah secara hakiki. Tetapi penggambaran tentang harta dunia yang paling berharga. Kalau kita mungkin di sini nggak ada harganya unta merah, ya. Buat apa unta merah, ya? Apalagi dipakai di jalan macet. ya, Taib, lambat juga jalannya. Jadi maksudnya di sini adalah harta dunia yang paling berharga. Apa yang paling berharga di kita? Ya, mungkin mobil mewah atau rumah mewah dan lain sebagainya. Iya. Pokoknya apa saja? Besi kuning. Iya. Emas ya. Iya. Pokoknya apa saja yang paling berharga. Maka apabila seorang mendapatkan hidayah melalui dakwah yang kita serukan, melalui usaha dakwah yang kita kerahkan. Itu lebih baik dibanding kita memiliki harta yang paling berharga, harta dunia yang paling berharga. Sebut apa yang paling berharga? Ya, uang berapa triliun misalkan. Ya, sangat berharga, sangat bernilai, tetapi kita apa namanya? menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah itu jauh lebih baik daripada semua harta dunia tersebut. Iya. Dan juga saya ingatkan termasuk bagian dari dakwah ada majelis ilmu. Kita mengajak orang ke majelis ilmu. Walaupun bukan kita yang menyampaikan. Iya. Tapi kita yang menjadi sebab dia datang ke majelis ilmu. Iya. Apalagi kalau kita lebih apa namanya keras di dalam berusaha agar orang itu mau datang di majelis ilmu kita punya mobil misalkan kita jemput dia di rumahnya, iya. Atau dia punya urusan-urusan kita berikan kemudahan supaya dia bisa hadir di majelis ilmu. Itu juga bagian dari dakwah. Kenapa? Karena kita yang menjadi sebab dia hadir di majelis ilmu. Ini semuanya lapangan-lapangan dakwah, medan-medan dakwah. Jangan kita sia-siakan. Baik. Qala fakifa idza hasala ala yadayhi hidayah akthar min dzalik. Maka kata beliau rahimahullah, hafizahullah, bagaimana lagi apabila orang yang mendapatkan hidayah lebih dari satu orang? Tentunya pahalanya semakin besar. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui dakwah yang kita serukan, berarti semakin banyak pahala yang kita dapatkan, kebaikan yang kita raih insyaallah taala. Dan ini ada pelajaran yang besar bagi kita bahwasannya inilah sifat asasi seorang muslim. Sifat mendasar seorang muslim menjadi sebab kebaikan. Menjadi sebab hidayah. Bukan sebaliknya menjadi sebab munculnya fitnah, munculnya kekacauan, munculnya kerusakan, permusuhan, pertengkaran, pertikaian. Ini bukan sifat seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat Nabiullah Isa alaihi salam waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Apa maksudnya orang yang penuh berkah? Kata para ulama mufassirin, aina fa'an aina mattajahtu maksudnya adalah selalu memberikan manfaat dimanapun aku berada inilah sifat seorang mukmin selalu memberikan manfaat selalu menjadi sebab kebaikan bukan sebaliknya menjadi sebab kerusakan menjadi sebab keonaran naudzubillah juga dikatakan ulama yang lainnya maksudnya penuh berkah adalah mualliman lil khair selalu mengajarkan kebaikan. Inilah sebaik-baiknya keberkahan, mengajarkan kebaikan dan kebaikan terbesar adalah tauhid. Kebaikan terbesar adalah tauhid. Iya. Baik, kita masuk pada bagian yang berikutnya. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab. yaitu bab tentang kewajiban berdakwah kepada tauhid. Qala anna fihi masyru'iyyat ad-da'wah ila al-Islam. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat pelajaran akan disyariatkannya dakwah kepada Islam. Alladhi huwa makna syahadati an la ilaha illallah. Yang merupakan makna syahadat la ilaha illallah yaitu tauhid. Wa bayana fadlid dakwah ila dhalik dan juga menjelaskan tentang keutamaan berdakwah kepada tauhid. Dan banyak sekali dalil di dalam Al-Qur'an wa sunnah yang menjelaskan keutamaan berdakwah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh dan ia mengatakan sesungguhnya aku termasuk kaum muslimin. Maka Allah nyatakan dalam ayat ini, dakwah adalah sebaik-baiknya ucapan. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah kepada tauhid. Betapa tidak, itu adalah tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang paling mulia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita pahala dakwah ini subhanallah termasuk sebaik-baiknya investasi yang dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan dunia ini. Karena ini adalah satu amalan yang tidak akan putus dengan kematian kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang paling banyak meraih kebaikan. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, namun kebaikan mereka tidak putus-putus. Kenapa? Karena dulu mereka berdakwah. Dulu mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia dan kebaikan tersebut diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi sampai di hari-hari kita ini. Iya. Terlebih kita menyadari kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Sementara kita perlu bekal untuk perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan kita masih panjang. Iya. Perjalanan di alam kubur misalkan. Kita akan tinggal di sana. Menunggu dibangkitkan kembali. Itu bukan singkat. Ya. Ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu sudah banyak orang yang meninggal dunia. Sampai hari ini mereka masih dikubur, belum dibangkitkan. Setelah kita dibangkitkan, kita menghadapi hari penghisaban. Berapa lama itu? Memang hanya satu hari. Tetapi mikdaruhu khamsina alfasanatin. Nilainya selama 50 ribu tahun. Itu baru hari penghisapan. Belum ke surga atau ke neraka. Iya. Baru hari penghitungan. Satu hari yang nilainya sama dengan 50 ribu tahun. Padahal kita hidup di dunia ini hanya singkat sekali. Iya. Kemudian setelah itu kehidupan yang kekal di surga ataupun di neraka. Maka perjalanan kita panjang. Kita butuh bekal yang banyak kalau begitu. Sementara kehidupan kita di dunia ini singkat sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya membuka kepada kita pintu-pintu untuk meraih kebaikan yang banyak. Di antaranya melalui dakwah. Iya. Sebab dakwah ini kebaikannya, pahalanya akan terus mengalir kepada seseorang tidak terputus dengan kematiannya. Maka semakin luas dakwah seseorang, semakin banyak amalan yang akan mengalir kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yang dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian pula sebaliknya yang mengajak kepada kesesatan, mengajarkan perbuatan dosa, mencontohkan perbuatan dosa, maka dia mendapatkan dosanya sendiri dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun wal Iya. Dan bahkan minimalnya kita ajarkan anak kita itu pun sudah cukup menjadi apa namanya amalan yang tidak terputus sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min salasatin apabila mati seseorang terputus amalnya kecuali tiga illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lahu kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan. Iya. Jadi subhanallah, ini diantara keutamaan berdakwah dan tentunya masih banyak yang menunjukkan keutamaan dakwah dari Al-Quran wa sunnah. Baik. Kita masuk pada bagian akhir dari penjelasan asy ma yustafadu minal hadis. Kesimpulan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama fadilatun zahiratun li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa syahadatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bimuwalatihi lillah ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطن Dalam hadis yang mulia ini terdapat penjelasan tentang keutamaan yang jelas sekali, nampak jelas bagi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya dan juga persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan keimanannya secara zahir maupun batin. Iya. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya. Kalau sudah begini, berarti beliau pasti masuk ke dalam surga. Iya. Dan inilah yang diimani oleh ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengimani keutamaan atau mengakui keutamaan para sahabat termasuk sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tetapi ahlu sunnah juga mengimani bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat makanya ciri ahlu sunnah itu adalah di dalam mengambil dalil tidak sepotong-sepotong Iya. Kalau orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, dia ambil satu dalil dan dia buang dalil yang lain. Kalau kita kumpulkan seluruh dalil, ini kalau kita perhatikan dalil ini saja, Masya Allah. Kalau begitu Ali sebaik-baik manusia setelah Rasul. Tetapi kenyataannya, kalau kita perhatikan seluruh dalil, maka Ali berada pada tingkatan yang keempat karena dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar bahwa beliaulah manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Umar bahwa beliaulah yang terbaik setelah Abu Bakar. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Utsman bahwa beliaulah yang terbaik setelah Umar. Iya. Ini keyakinan Ahlus sunnah. Para sahabat bertingkat-tingkat. Abu Bakar Umar, Utsman, Ali, kemudian sepul, uh, enam orang lagi dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian Ahlul Badr, kemudian orang-orang Muhajirin dan Ansar yang berhijrah, orang-orang Muhajirin tentunya terlebih dahulu, kemudian orang-orang Ansar, kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum Fatuh Makkah, kemudian setelah itu dan seterusnya. Bertingkat-tingkat sahabat itu punya keutamaan bertingkat-tingkat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Iya. Maka ahlu sunnah memuliakan dan menghormati para sahabat. Termasuk sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun tidak berlebih-lebihan. Oleh karena itu hadis yang mulia ini membantah dua golongan sekaligus. Golongan yang pertama, golongan Syiah Rafidah mereka yang gulu berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Betapa mereka berlebih-lebihan di dalam memuliakan beliau sampai ada yang mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Iya. Padahal dalam hadis Bukhari Ali bin Abi Thalib sendiri pernah ditanya siapa yang lebih baik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan Abu Bakar dan Umar. Dan beliau mencambuk dengan 80 kali cambukan. Kalau ada orang yang mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, itu hukumannya. Hukuman dari Ali sendiri. Ya. Beliau akan cambuk dengan cambukan pendusta 80 kali. Kalau ada yang berani mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, Iya. Ini orang-orang Syiah. Mereka mengatakan Ali yang terbaik. Lebih parah daripada itu, mereka mengatakan Ali yang seharusnya menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Tetapi Abu Bakar dan Umar kata mereka merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mengarang kisah-kisah dusta, cerita-cerita palsu untuk mendukung hal tersebut. Iya. Dan mereka gambarkan kepada kaum muslimin seakan-akan ada permusuhan yang besar antara Ali dan keluarganya dengan Abu Bakar dan Umar. Padahal kenyataannya Ali adalah menterinya Abu Bakar dan Umar ketika itu. Oleh karena itu, di masa Umar bin Khattab, Ali tidak diizinkan keluar, tidak diizinkan pergi berperang. Kenapa? Umar membutuhkannya di Madinah. Untuk apa? Untuk bermusyawarah untuk meminta pendapatnya. Kecuali sedikit sekali beliau dikirim untuk berjihad. Iya. Bahkan anaknya Ali, salah seorang anaknya adalah istrinya Umar. Jadi Umar adalah menantunya. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat sekali. Hanya saja orang-orang Syiah membuat kisah-kisah palsu, cerita-cerita dusta, menggambarkan kepada kita seakan-akan ada permusuhan yang hebat antara Ali dengan para sahabat yang lainnya. Iya. Lebih parah daripada itu, bentuk gulu mereka. Mereka mengatakan semua para sahabat kafir kecuali beberapa orang saja yaitu Ali dan segelintir sahabat setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Lebih parah lagi daripada itu kata mereka sebetulnya Ali yang sepatutnya menjadi rasul tapi malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Ya salah orang. Naudzubillah. Persis seperti orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Jadi subhanallah, orang-orang Syiah ini bukan hanya memusuhi manusia. Ya. Dari kalangan ahlus sunnah yang terbaik, yaitu para sahabat. Malaikat pun dimusuhi oleh mereka. Ya. Dan lebih parah daripada itu. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah sesembahan mereka. Mereka berdoa kepadanya. Dan mereka meyakini Ali bin Abi Thalib dan 12 keturunannya. Makanya dikatakan Syiah Ifna Asyariyah. Syiah 12 imam. Yaitu Ali bin Abi Thalib ditambah 11 keturunannya. Mereka berkeyakinan bahwa 12 imam ini adalah orang-orang suci. Atau orang-orang yang derajatnya sama dengan Allah mengetahui perkara gaib, mendengarkan doa mereka, sehingga mereka berdoa kepada mereka. Naudzubillah. Ini adalah kesyirikan. Dan apa hukumannya yang Ali berikan kepada mereka? Mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib yang mengatakan Ali sebagai sesembahan mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri. Iya. Tapi tatkala syaitan sudah berhasil menguasai akal dan jiwa mereka disebutkan dalam riwayat ketika mereka mau dibakar mereka malah mengatakan, kalau begitu dia ini benar-benar Tuhan. Ya, karena tidak bisa membakar dengan api kecuali benar-benar Tuhan. Nauzubillah. Demikianlah kesesatan. Baik. Ini kelompok yang pertama yang dibantah di dalam hadis yang mulia ini. Berlebih-lebihan. Ali di sini jelas manusia biasa. Iya. Buktinya beliau sakit. Yang kedua, yang lebih jelas lagi dibantah dalam hadis yang mulia ini adalah kelompok khawarij wan nawafid. Kelompok khawarij yang mengkafirkan para sahabat, membenci para sahabat. Padahal jelas keutamaan para sahabat di dalam Al-Quran wa sunnah. Bahkan mereka sampai membunuh Ali bin Abi Thalib Radiyallahu anhu. Iya. Dan Ali bin Abi Talib ini dibunuh sebagai mahar. Sebagai mahar atas seorang wanita khawarij yang cantik jelita ketika itu. Naudzubillah, itulah seburuk-buruknya mahar. Dan juga kaum Nawasib. Kaum Nawasib ini adalah satu kaum yang membenci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain mereka tidak benci. Mereka benci adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis yang mulia ini membantah dua golongan sekaligus yaitu khawarij dan Nawafid. Baik. Adapun ahlu sunnah di tengah-tengah. Mereka memuliakan, menghormati para sahabat. Memuliakan dan menghormati Ali bin Abi Thalib namun tidak berlebih-lebihan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, isbatu anna Allah yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliku bi penetapan bahwasannya Allah cinta kepada wali-walinya. Kecintaan yang sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan kemuliaannya. Kasairi sifatihil muqaddasa al-karimah. Sebagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang suci lagi mulia yang lainnya. Inilah pelajaran yang kedua. Ini sebetulnya patut disebut pelajaran yang pertama. Karena berkaitan dengan tauhid yaitu penetapan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah al-mahabbah cinta dari dua sisi annallaha yuhib wa yuhab bahwasanya Allah mencintai dan dicintai iya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku akan berikan bendera ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Iya. Tetapi tentunya berbeda. Cinta Allah kepada manusia dan cinta Rasul kepada manusia. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita Allah memiliki sifat mahabbah, cinta. Iya. Seperti apa kecintaan Allah kepada makhluk? Bentuknya bagaimana? Jawabannya adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun pastinya seperti apa, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Jangankan kecintaan Allah. Kecintaan makhluk kepada kita pun seringkali kita nggak mengerti bagaimana bentuknya. Contohnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki Gunung Uhud Beliau mengatakan, "Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah sebuah gunung. Dia mencintai kita dan kita cinta kepadanya. Kira-kira bagaimana cinta gunung kepada kita? Kita nggak tahu kan? Bentuknya seperti apa? Iya. Apalagi kecintaan Allah kepada kita. Bagaimana kaifiahnya? Bentuknya sama dengan sifat-sifat Allah yang lain. Seperti sifat-sifat zatiyah, tangannya, wajahnya. Itu semua kita yakini sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Namun kita tidak mengerti bagaimana bentuknya. Kenapa? Karena memang kita tidak diberitahu. Tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam As-Sunnah. Iya. Yang pasti kita meyakini, itu adalah sifat yang mulia, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, dan tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamislihi syai'un Wahuwa basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar. Lagi maha melihat. Ini pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang ketiga. Hirsus sahaba alal khair. ila ilal a'mali salihah. radhiyallahu taala anhum. Di dalam hadis yang mulia ini, kita dapat mengambil satu teladan yang baik dari para sahabat yaitu semangat mereka yang besar dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lombanya mereka di dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Ini teladan yang baik dan sesuatu yang sulit kita melampaui mereka dalam hal ini. Yaitu semangat para sahabat. Semangat para sahabat dalam kebaikan Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan besok akan memimpin seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau begitu subhanallah ini keutamaan besar. Orang ini sudah pasti dicintai Allah dan Rasulnya dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena kadang-kadang kita atau bahkan sering kita bilang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apakah Allah cinta kepada kita? Itu belum tentu. Iya. Ini harus dipahami ya. Tidak otomatis kita cinta kepada Allah lalu Allah cinta kepada kita enggak. Iya. Bagaimana dulu amalan kita? Apakah amalan kita menyebabkan cinta Allah atau malah sebaliknya menyebabkan kebencian Allah kepada kita? Tetapi orang ini sudah dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Maka untuk meraih kecintaan Allah tersebut, para sahabat begitu bersemangat Sampai malam itu mereka hampir-hampir nggak bisa tidur. Mendiskusikan siapa gerangan yang akan menjadi pemimpin besok hari. kalau masuk waktu pagi, mereka semuanya bersegera datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang berharap dialah yang dimaksud orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan semangat para sahabat yang luar biasa dalam kebaikan yang mesti kita contohi. Baik. Pelajaran yang keempat. Masyru'iyatul adab. Indal qital. Wa tarqit tishu wal aswatil muzji'ah. Allati la hajata ilaiha. Disyariatkannya beradab di dalam peperangan. Dan meninggalkan kebisingan. Demikian pula suara-suara yang berisik, mengganggu, yang tidak diperlukan. Ya. Mungkin pernah dengar atau pernah lihat satu peperangan pasukannya itu berteriak-teriak seperti orang gila, ya. Kadang tujuannya untuk menakuti musuh. ya Itu tercelah kalau memang tidak dibutuhkan. Yang seharusnya bertakbir, ya memuji Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Iya. Ini adab di dalam peperangan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Unfud ala rislik hatta tanzila hatihim. Majulah secara perlahan sampai engkau tiba di halaman mereka. Maka ini menunjukkan disyariatkannya adab yang baik di dalam peperangan sekalipun. Baik. Pelajaran yang kelima amrul imam ummalahu birrifqi wallin min ghairi dha'fin wala intiqadi azimatin imam atau pemimpin memerintahkan pegawai-pegawainya dengan kelembutan kehalusan namun bukan lemah dan bukan pula dengan menghilangkan tekad. Iya. Ini sifat seorang pemimpin. Bagaimana dia bersikap kepada pekerja-pekerjanya, bawahan-bawahannya, pegawai-pegawainya, wakil-wakilnya, menteri-menterinya. Iya. Dia arahkan mereka kepada kebaikan dengan kelembutan, dengan halus, dengan bahasa yang baik. Tetapi bukan dengan kelemahan, bukan pula dengan menghilangkan tekad. Iya. Jadi harus mantap, namun bukan dengan cara yang keras lagi kasar. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya pemimpin itu punya kewajiban untuk mengawasi rakyatnya dan menanyakan kondisi mereka. Sebab di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya di mana Ali bin Abi Thalib. Maka ini tugas pemimpin untuk mengawasi keadaan masyarakatnya dan tugas utama pemimpin adalah menjaga akidah keimanan masyarakatnya. Ini yang paling utama. Baik. Pelajaran yang keenam. Wujubud da'wa ilal Islam. La siyama qabla lil kuffar. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berdakwah kepada Islam yaitu dakwah kepada tauhid. Ini kewajiban kita. Terutama sebelum peperangan. Yaitu memerangi orang-orang kafir. Mesti didakwahi terlebih dahulu. Ini jelas ya. Salah besar. Kalau melihat orang kafir langsung ditembak. Atau langsung dibom begitu saja. Iya. Apalagi yang datang ke negeri Islam dengan izin pemerintah muslim. Itu adalah jaminan keamanan. Tidak boleh dibunuh, haram dia dibunuh. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad yaitu orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Iya. Termasuk turis-turis yang masuk ke negeri Islam. Dan mereka mendapatkan izin masuk, diberikan visa. Itu perjanjian keamanan baginya. Haram dibunuh. Iya. Kalaupun mereka harus dibunuh, maka didakwahi terlebih dahulu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akhirnya yang terjadi apa? Bukannya mengajak mereka masuk surga, namun mengirim mereka ke neraka. Itu bukan hikmah. Yang terjadi adalah Islam menjadi jelek namanya menjadi rusak namanya dikarenakan ulah segelintir orang ini. Iya. Dan lebih khusus lagi ahlu sunnah wal jamaah. Itu menjadi jelek. Dianggap teroris. Dianggap membawa ajaran yang keras. Kasar. Iya. Dikarenakan ulah segelintir orang ini. Sehingga muncul orang-orang yang melakukan istihza. Melakukan olok-olok. Menghina ahlus sunnah yang berpenampilan dengan penampilan sunnah. Karena kebetulan sebagian teroris itu juga punya penampilan sesuai dengan sunnah. Kadang mereka berjenggot atau memakai pakaian muslim atau muslimah sehingga ahlus sunnah juga yang berpakaian seperti itu, berpenampilan seperti itu mendapatkan cibiran dan celaan. Padahal hanya ulah segelintir orang ini. Baik. Maka ini jelas penyimpangan. Jadi wajib berdakwah kepada Islam, jelas sekali. Wajib berdakwah kepada Islam. Maka seorang muslim punya kewajiban untuk mendakwahi manusia. Kemudian yang ketujuh, anna man imtana amin qabulid da'wah minal kuffar wajib qitaluhu. Bahwasannya orang yang tidak mau menerima dakwah dari kalangan orang-orang kafir wajib untuk diperangi. Wajib untuk diperangi. Tentunya seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang lain diberikan dua pilihan sebelumnya kalau tidak mau barulah diperangi yaitu masuk Islam kalau tidak mau membayar jizyah kalau tidak mau juga baru diperangi baik kemudian yang kedelapan anna da'wata takunu bitadrij. Bahwasannya dakwah itu harus dengan cara bertahap. Fayatlubu minal kafir awalan ad-dukhula fil Islam bin nutqi bisyahadatain. Maka kita minta kepada orang kafir itu pertama sekali untuk masuk Islam yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Summa yu'maru bi fara'idil Islam ba'da dhalik. Kemudian diperintahkan untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban Islam setelah itu. Iya. Jadi bertahap, tidak sekaligus. Ini pelajaran bagi setiap orang yang berdakwah. Iya. Bertahap di dalam menyampaikan dakwah. Dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memahami dengan baik. Kemudian diajarkan pelajaran yang berikutnya. Kemudian yang kesembilan. fadlu dakwah ilal Islam. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat penjelasan tentang keutamaan berdakwah kepada Islam. Wa ma fiha minal khair dan kebaikan yang terkandung padanya. Kebaikan yang terkandung padanya. Lil mad'u wad da'i. Apakah bagi orang yang didakwahi atau orang yang berdakwah? Fal mad'u qad tadi Orang yang didakwahi bisa jadi dia mendapatkan hidayah. Maka ini kebaikan baginya. Wadda'i yusabu sawaban azimah. Adapun yang berdakwah, dia mendapatkan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Pelajaran yang ke-10. Dalilun min adillati nubuwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil yang menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam bahasa lain alamun min alamin nubuwah. Tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya itu? Wadzalika bi bisyaratihi bil fath qabla wuqu'ihi. Yaitu kabar gembira yang beliau sampaikan akan kemenangan kaum muslimin sebelum itu terjadi. Ini perkara gaib. Ya. Akan terjadi besok itu perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka hadis ini menunjukkan beliau adalah seorang rasul yang menerima wahyu dari Allah. Iya. Tanda beliau sebagai seorang rasul. Oleh karena itu hadis yang mulia ini semakin menguatkan keimanan kita bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang mengetahui perkara gaib dan tidak ada yang ia tampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Jadi para rasul alaihi wassalatu wassalam itu mengetahui perkara gaib sebatas apa yang Allah kabarkan kepada mereka. Adapun yang tidak Allah kabarkan kepada mereka, maka mereka tidak mengetahuinya. Iya. Oleh karena itu, kalau ada manusia yang mengaku tahu perkara gaib, hanya ada dua kemungkinan dia ini nabi atau dukun. Itu saja. Iya. Kalau nabi setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus tidak mungkin lagi. Sebab tidak ada nabi setelah beliau. Berarti dia ini apa? Dukun. Iya. Kemudian tanda yang lain atil alam biriqihi. Sembuhnya penyakit dengan ludah beliau. Menunjukkan beliau ini seorang nabi dan rasul yang Allah berikan mukjizat, yang Allah berikan kelebihan-kelebihan untuk ditampakkan kepada manusia kebenaran risalahnya. Iya. Kemudian pelajaran yang ke-11. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman dengan qada' dan qadar, yaitu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihusuli rayah liman lam yas'a ilaiha. Dikarenakan di dalam hadis ini disebutkan orang yang tidak berusaha tidak datang untuk diberikan bendera tersebut, malah dia yang dapat. Waman uha niman sa'a ilaiha. Dan orang yang sudah berusaha datang pagi-pagi supaya diberikan kepemimpinan itu, malah tidak dapat. Iya. Ini subhanallah menunjukkan manusia itu berkehendak, tetapi kehendak manusia tidak akan mungkin terjadi tanpa takdir Allah. Jelas sekali ya. Sahabat ini Masya Allah. Mereka bergegas di pagi hari. Setiap orang berharap dialah yang akan dipilih. Orang yang tidak datang malah dia yang dipilih. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak itu akan tercapai kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak. Ini menunjukkan apa? Allah dialah yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menakdirkan. Iya. Dan seorang muslim mesti meyakini apa yang telah Allah tetapkan untuk dia dapatkan nggak akan meleset darinya. Sebaliknya apa yang Allah tetapkan untuk menimpanya iya, tidak akan meleset darinya. Apa yang Allah tetapkan dia tidak akan dapatkan maka dia tidak akan mendapatkannya. Ini keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi di sini dikatakan para sahabat bergegas pagi hari untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut. Sampai-sampai Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata Umar ma ahbabtul imarata illa yawma idzin aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu subhanallah Umar yang diangkat menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun beliau tidak pernah berharap untuk menjadi pemimpin kecuali pada hari itu Iya. Padahal mengharapkan kepemimpinan apalagi sampai berambisi dan berusaha mendapatkannya iya atau seperti yang kita saksikan hari ini bukan sekedar meminta jabatan dan berusaha mendapatkannya tapi mengemis ya. mengemis kepada rakyat supaya dipilih menjadi pemimpin dan membuang-buang harta. Iya. Ini sebetulnya tercelah. Karena di dalam hadis Abdurrahman bin Samurah dalam riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah." Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau memohon atau meminta kepemimpinan fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena sesungguhnya engkau apabila mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara memintanya, maka engkau akan dibiarkan kepadanya, yakni tidak ditolong oleh Allah. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Adapun apabila engkau mendapatkan kepemimpinan itu tanpa memintanya, maka engkau akan ditolong. Iya. Lalu bagaimana dengan ucapan Umar? Aku tidak pernah mencintai atau menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Sebab di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan orang itu pasti ditolong oleh Allah. Iya, paham ya? Asalnya mengharapkan kepemimpinan itu tercelah, tetapi karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan keutamaannya. Orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah pasti menolongnya untuk memenangkannya. Maka para sahabat pun berharap. Iya. Adapun yang belum jelas apakah akan ditolong atau tidak, maka para sahabat tidak berusaha. Bahkan para sahabat lari dari kepemimpinan, takut diangkat menjadi pemimpin karena beratnya tanggung jawab. Demikian pula para ulama. Jangankan menjadi khalifah, mau diangkat jadi mufti atau jadi menteri agama, mereka lari, mereka takut, mereka bersembunyi. Iya. Karena apa? Beratnya kepemimpinan yang hari ini diperebutkan dan dikejar oleh manusia. Iya. Pelajaran yang terakhir Syekh berkata yang ke-12 أنه لا يكفي التسمي bil Islam. Bahwasannya tidak cukup menamakan diri dengan Islam. Balla Buddha min ma'rifati wajibatihi wal qiyam biha. Tetapi harus mengenal kewajiban-kewajiban dalam Islam dan menegakkannya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Gak cukup seorang menamakan diri muslim atau mengumumkan dia masuk Islam. Setelah itu dia mesti mengamalkan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min hakillahi ta'ala fihi dan kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah atasnya yaitu puasa sebelumnya sholat, kemudian puasa haji zakat dan lain sebagainya seluruh perintah Allah mesti dia pelajari untuk dia amalkan demikian pula seluruh larangan Allah dia berusaha mempelajari semuanya untuk dia tinggalkan inilah yang disebut sebagai muslim Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat tidak sekedar mengajak mereka masuk Islam. Tetapi setelah mereka masuk Islam, mereka mesti diajari. Mereka mesti diajari. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu adalah hak Allah. Itu adalah hak Allah yang mesti kita tunaikan. Kalau begitu, ini adalah hak yang tertinggi. Kewajiban-kewajiban kita di dalam Islam adalah hak yang tertinggi. Melebihi hak kita sebagai manusia. Iya. Dan hak Allah yang paling tertinggi yaitu kewajiban yang tertinggi adalah tauhid. Sebab tauhid disampaikan pertama kali diajak mereka untuk mentauhidkan pertama kali. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya bersumpah di dalam berfatwa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, ya beliau bersumpah terlebih dahulu untuk menguatkan ucapannya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui, melalui engkau, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Iya. Sebagaimana pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari hadis ini, semangat para sahabat di dalam jihad dan untuk mati syahid. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa para sahabat lebih mementingkan perkara akhirat dan mementingkan keutamaan keutamannya melebihi ahlu dunia para pecinta dunia perhatian mereka terhadap dunia mereka dan para dan para sahabat berlomba-lomba untuk itu iya pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari hadis ini ada wahdi tafsir dakwah dengan merinci. Tidak cukup dijelaskan secara global, tetapi harus dirinci. Iya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwasanya ahlul kitab alal batil. Ahlul kitab alal batil. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani berada di atas kebatilan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajak mereka masuk Islam, untuk mengajak mereka masuk Islam. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah Yahudiun wala Nasraniyun, thumma mata, walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengarkan tentang aku seorang dari umat ini. Apakah dia Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia mati sebelum beriman dengan apa yang aku bawa, yakni sebelum dia masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Ini jelas, Yahudi berada di atas kebatilan. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya. Kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya, dan ini insya Allah Ta'ala akan datang pembahasannya lebih detail tentang kewajiban cinta kepada Allah dan juga Rasulnya dan termasuk kesyirikan mencintai sesembahan selain Allah atau mencintai makhluk melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini atau saya tambahkan satu lagi yang terakhir disebutkan para ulama dalam hadis ini para sahabat merasakan kesulitan yang besar tatkala ingin mengalahkan orang-orang Yahudi. Berhari-hari mereka menyerang benteng-benteng Yahudi di situ tidak berhasil. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan besok pasti menang. Iya. Maka di sini ada pelajaran bagi kita bahwa adanya kesulitan atau musibah atau hal yang tidak menyenangkan yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu bukan sebagai tanda Allah membencinya. Iya. Bisa jadi sebaliknya Allah cinta kepadanya. Sebab ini yang ditimpakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu rida, wa man sakhita falahu sakhat. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan timpakan kepada mereka bala. Siapa yang ridho, mereka mendapatkan keridhaan Allah. Dan siapa yang murka, mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah wal billah. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Tentunya kalau kita mengkaji lebih banyak lagi kitab-kitab para ulama, kita akan mendapatkan lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Walhamdulillah kita selesai dari bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah wabillahi taufik. Mohon dijelaskan kembali tentang Islam secara umum dan khusus. Eh, penjelasan detail bisa dibaca pada kitab Syarhu Salasatil Usul karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan Islam dengan makna umum hakikatnya adalah tauhid itu sendiri tauhid dan ittiba kepada para nabi dan rasul. Dan kalau kita lihat seluruh para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka dengan baik, semuanya bertauhid. Dan semuanya mengamalkan syariat yang diturunkan kepada mereka. Maka mereka juga muslim. Umat terdahulu dan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam secara umum. Ya. Yang kedua, Islam secara khusus maknanya adalah Islam yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Artinya, jika masih ada tersisa pengikut para nabi terdahulu yang dia mentauhidkan Allah, dia tidak menyekutukan Allah. Dan dia mengamalkan syariat Nabi terdahulu. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, lalu dia tidak beriman kepada Nabi, tidak masuk Islam, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia tidak lagi dianggap sebagai muslim. Iya. Dia tidak lagi dianggap sebagai muslim. Baik tingkatan para sahabat. Saya sebutkan saja secara global bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat. Insya Allah taala suatu saat kita sebutkan secara terperinci disertai dalil-dalilnya. Iya. Yang pertama adalah para sahabat eh, empat khalifah. Empat khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sesuai urutannya. Itu keutamaan mereka. Sesuai urutannya. Iya. Kemudian enam sahabat yang tersisa, yaitu dari sepuluh orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka ini yang paling mulia dari seluruh sahabat. Kemudian ahlul badar, para sahabat yang mengikuti perang badar, Kemudian al-muhajirin. Orang-orang muhajirin. Kemudian al-ansar. Iya. Golongan ansar. Jadi muhajirin lebih mulia daripada golongan ansar. Iya. Kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Kemudian yang terakhir yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Iya. Ini gambaran secara global kalau mau dirinci itu uh, mungkin lebih daripada itu. Baik. Jadi kesimpulannya para sahabat itu dalam keutamaan berbeda-beda. Dalam keutamaan berbeda-beda sesuai dalil. Sesuai dalil. Bagaimana hukumnya jika saya membaca Al-Fatihah lebih dari satu kali dalam satu rakaat? Ini tidak disyariatkan, tidak disyariatkan sepatutnya untuk ditinggalkan. Cukup sekali saja dalam setiap rakaatnya. Iya. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua juga baca Al-Fatihah, dan seterusnya cukup sekali dalam setiap rakaat. Dalam sholat seringkali pikiran saya terbang kemana-mana. Bagaimana cara untuk bisa lebih khusyuk di dalam sholat? Kekhusyukan itu yang paling utama terkait dengan keimanan kekuatan iman seorang hamba. Semakin kokoh keimanannya, maka dia akan semakin khusyuk di dalam sholat. Iya. Ini yang paling utama. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Kuatkan keimanan. Sekarang pertanyaannya bagaimana menguatkan keimanan? Yang paling utama adalah dengan menuntut ilmu dan merenungkan ayat-ayat Allah syar'iyah dan kauniyah. Syar'iyah itu Al-Qur'an wa sunnah dan kauniyah adalah alam ini. Iya. Itu yang paling utama. Menuntut ilmu. Semakin kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, melalui dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, atau merenungkan keagungan dan kebesarannya di alam ini, melalui penciptaannya, iya, ini akan mengukuhkan keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka itulah faktor terbesar yang membantu dia untuk khusyuk. Demikian pula yang kedua, keimanan terhadap kehidupan akhirat. Iya. Keimanan terhadap adanya hari kebangkitan. Ini juga akan mendorong seseorang untuk khusyuk. Dan dia meyakini solatnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Dan seperti pesan Nabi saw, Alaihi Wasallam, "Soli salatam waddi. Solatlah kamu seperti solat orang yang mau berpisah dengan kehidupan dunia ini. Ini akan membantu untuk khusyuk. Yakin dengan adanya kehidupan akhirat, kemudian kita sholat seperti sholat yang terakhir sudah mau berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kalau begitu kita harus membawa amalan yang terbaik. Iya. Demikian pula agar sholat itu bisa khusyuk, mengerti bacaan-bacaan sholat. Jangan cuma komat kamit nggak ngerti maknanya. Iya. Nggak bisa bahasa Arab, minimal kita baca terjemahannya. Makanya penting belajar bahasa Arab ya. Iya. Biar kita mengerti apa yang kita baca. Dan ini akan lebih membekas di dalam jiwa kita. Demikian pula, yang membantu khusyuk adalah beberapa faktor di luar solat. Seperti ruangan tempat solat misalkan. Jangan solat di tempat yang ada banyak gambar-gambarnya, apalagi sajadahnya ada gambar kudanya, ya. Ada gambar gedung-gedung, masjid. Ketika sujud melihat gambar-gambar tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan sebuah pakaian di mana pakaian itu ada corak-coraknya. Ternyata corak-corak pakaian itu sempat mengganggu Rasulullah Shallallahu sehingga beliau memerintahkan untuk menukar pakaian tersebut dengan pakaian yang lain. Iya. Oleh karena itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat apabila makanan telah dihidangkan. Maksudnya ketika kita bernafsu untuk memakan. Kita dalam kondisi lapar dan makanan sudah di depan kita, maka hendaklah kita makan terlebih dahulu. Itu maksudnya apa? Agar kita bisa lebih khusyuk di dalam sholat. Nggak ingat-ingat makanan. Lebih baik makan ingat sholat. Daripada sholat ingat makan. Ya. Dan juga tidak ada sholat bagi orang yang menahan dua kotoran. Yaitu menahan kencing atau menahan buang air besar. Dan ini dikatakan para ulama bermakna umum. Semua yang mengganggu kita. Iya. Semua yang menjadi pikiran kita selesaikan dulu secepatnya, kemudian sholat. Iya. Jadi seperti itu. Kita berusaha, kita berusaha untuk fokus, ya. Jangan dibiarkan kemana-mana dan jangan ada hal-hal yang dapat apa namanya mengganggu pikiran kita. Baik, ini diantara hal-hal yang membantu untuk khusyuk dan juga tidak lupa yang sangat utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita lebih khusyuk di dalam salat. Dan ada buku-buku khusus yang ditulis para ulama seperti yang dibahas Ustaz kita Ustaz Abdul Bar kemarin di pengajian Ittisam yaitu Al-Khusyuk fi Shalah karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ini patut dibaca dan para ulama yang lainnya juga memiliki buku-buku khusus yang berbicara tentang khusyuk dalam salat ini mesti dibaca. Bagaimana hukumnya memberikan bantuan dana kampanye untuk orang tua yang sedang berkampanye untuk menjadi caleg? Ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, berambisi untuk menjadi pejabat ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau begitu membantunya juga adalah kebatilan. Iya. Mungkin yang kita khawatirkan di sini orang tua kita marah ya tidak apa-apa. Dia marah dari sisi ini. Asal Allah tidak marah kepada kita. Dan kita masih punya peluang atau celah dari sisi yang lain untuk membuat dia senang. Kan begitu. Iya. Kalau orang tua kita marah dari satu sisi, kita cari sisi lain. Agar mereka senang kepada kita. Ya, apakah minta maaf atau kita berikan hadiah mungkin nanti setelah selesai kampanye baru kita kasih uangnya. Iya supaya dimanfaatkan lebih baik. Bagaimana hukumnya sholat Idul Fitri apabila musim hujan? Sehingga tidak dapat sholat di tanah lapang bila di dalam masjid, bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau ada halangan untuk sholat di tanah lapang, tidak apa-apa di masjid. Seperti juga dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian orang yang berhalangan untuk pergi ke masjid eh, apa ke tanah lapang sehingga mereka sholat di dalam masjid. Iya. Apakah dibenarkan orang-orang yang pergi ke negara-negara Islam yang sedang berperang dengan Syiah dan mereka membantu jihad dan ikut serta memerangi Syiah di sana? Pertama dalam permasalahan jihad itu permasalahan besar, mesti ada bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama-ulama besar di masa ini, walhamdulillah masih hidup. Syekh Saleh Al-Fauzan, penulis kitab yang kita bahas ini, Mufti Saudiyah Syekh Abdul Aziz, dan para ulama yang lainnya, itu masih hidup, kita mintakan fatwanya. Ini masalah-masalah besar, mesti ada bimbingan para ulama, nggak cukup. Hanya modal semangat belaka. Ya. Dan ulama telah berfatwa, di antara syarat untuk pergi berjihad ke negeri lain, ada apa namanya izin pemerintah muslim ada izin pemerintah muslim dan ini termasuk syarat jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi." Imam itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya. Iya. Jadi harus ada izin pemerintah. Baik. Kalau pemerintah izinkan tidak apa-apa. Bagaimana caranya menjadi orang yang berberkah? Tadi dijelaskan di dalam penafsiran ayat tadi, muallimanil khair, Orang yang berberkah itu selalu mengajarkan kebaikan. Iya. Ini yang masuk dengan orang yang berberkah. Selalu mengajarkan kebaikan. Dalam penafsiran yang lain, nafa'an. Selalu memberikan manfaat. Manfaat apa saja? Manfaat duniawi dan terlebih lagi manfaat akhirat. Iya. Manfaat duniawi dan terlebih lagi manfaat akhirat. Itu orang yang berberkah. Dan untuk itu seorang perlu dua hal, yaitu ilmu dan keikhlasan. Ilmu dan keikhlasan. Baik. Apakah di surga ada pasar? Pernah baca kalau pada hari Jumat penduduk surga yang laki-laki ke pasar dan ketika pulang bertambah ketampanannya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih dan tentunya tidak sama dengan pasar yang ada di dunia. Di sebelah makam Ibrahim ada jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ini benar ada jejak kaki Ibrahim alaihissalam? Allah alam saya belum pernah lihat jejaknya. Yang pasti itu disebut makam Ibrahim adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah. Iya, untuk membangun Ka'bah, bukan kuburan beliau. Adapun ada jejaknya atau tidak, saya belum pernah lihat. Ya. Kalau ada jejaknya mungkin sudah tertutup dengan tehel di situ atau dengan apa? keramik. Wallahu alam. Bukan itu yang penting bagi kita untuk ketahui. Yang penting adalah ada sunnah di balik itu yaitu setelah tawaf solat di belakangnya. Walaupun nggak harus tepat di belakangnya. Iya, nggak harus tepat pas betul. Iya. Kalau tidak memungkinkan maka solat di mana saja dari Masjidil Haram tersebut. solat dua rakaat setelah uh, tawaf. Mana yang penting kita dakwahkan? orang-orang bid'ah, orang-orang awam, orang-orang kafir. Iya. Kalau dari sisi pentingnya menyelamatkan mereka, tentunya orang-orang kafir. Kemudian ahlul bid'ah, kemudian orang-orang awam. Iya. Tapi bisa juga dilihat dari sisi lain. Yaitu dekatnya mereka dengan kita, posisinya. Apakah dari rumahnya, atau dari kenalnya, maka itu yang lebih mudah bagi kita. Iya, yang dekat dengan rumah kita atau yang sudah kenal dengan kita, kita dakwahkan. Iya. Kalau dilihat dari bahayanya, maka orang-orang kafir yang lebih berbahaya karena kekafiran mereka yang lebih patut diselamatkan. Kemudian ahlul bid'ah, kemudian orang-orang awam. Wallahu alam. Atau dilihat juga dari sisi yang lain, dari sisi bahayanya terhadap Islam. Lebih bahaya mana ahlul bid'ah daripada orang kafir? Hah? Lebih bahaya mana? Ahlul bid'ah. Ya. Lebih berbahaya terhadap Islam daripada orang kafir. Jadi tergantung dilihat dari sisi mana. Dan dari sisi kemudahan kita menyampaikan. Wallahu alam. Apakah dakwah kalimat tauhid harus sampai mereka paham maksud dan tujuan kalimat tersebut Iya, harus mereka paham. Apa maknanya? Apa tujuannya? Dan itu bukan sesuatu yang sulit. Mudah sekali. Iya. Mudah sekali dipahamkan. Kalau kita memiliki ilmu dalam menyampaikannya. Kalau kita sudah benar-benar paham hakikat kalimat la ilaha illallah, mudah kita menyampaikan. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Terus kalau mereka tidak paham, bagaimana caranya mereka masuk Islam? Iya. Ini syarat syarat sebagaimana sudah kita lewati penjelasannya. Syarat la ilaha illallah yang pertama ilmu. Ilmu tentang makna dan maksud kalimat la ilaha illallah serta tujuannya. Tujuannya untuk mentauhidkan Allah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Iya. Bisakah kewajiban-kewajiban sholat kita sampaikan juga garis besarnya? Iya. Kita ajarkan secara Eh, bertahap. Iya. Secara bertahap kita ajarkan. Terpertama tauhid, kemudian sholat, dan seterusnya. Bagaimana kita bersikap terhadap teman yang menjadi pengikut Syiah? Apakah kita wajib mendakwinya untuk kembali ke jalan yang benar? Atau kita tinggalkan karena khawatir syubhatnya? Iya. Pertama, kita berkewajiban untuk mendakwahinya. Oleh karena itu, telah kita jelaskan dahulu, orang yang berdakwah itu, dia mesti memiliki ilmu. Di antaranya ilmu yang dia miliki, dan termasuk bagian dari ilmu yang ketiga. Ilmu yang ketiga apa? Ilmu tentang kondisi objek dakwah. Termasuk bagian dari itu adalah mengetahui apa syubhatnya. Iya. Kan begitu. Mengetahui apa syubhatnya. Mu'ad Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum diutus ke negeri Yaman, Nabi saw mengabarkan kepada beliau, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maksudnya apa? Agar beliau mempersiapkan diri membantah syubhat mereka. Ini yang dijelaskan para ulama. Sebelum seseorang berdakwah, dia juga harus tahu orang yang dia dakwahi ini apa saja syubhatnya. Iya. Dan dari mana kita mempelajari syubhat itu dari para ulama ahlus sunnah. Bagaimana ulama membantah syubhat tersebut? Maka disinilah pentingnya kita mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid, agar kita dapat membentengi diri dari syubhat. Baik. Jadi kita persiapkan dulu diri kita untuk menghadapinya, lalu kita berdakwah. Tetapi kalau memang kita belum siap karena syubhatnya begitu kuat kita khawatir, maka jalan yang lebih selamat, yang lebih penting adalah menjaga diri kita tentunya. Menjaga diri kita tentunya dan serahkan. Serahkan dia kepada orang yang lebih berilmu, orang yang mampu untuk membantah syubhatnya. Iya. Ajan Pak ya. Baik, sudah azan. Ada satu lembar lagi belum terjawab. Mungkin kita jawab pada kesempatan yang lain. Barakallahu fiikum.